Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Terakhir kita baca perkataan penulis Al-Intikhabat wa Ahkam Muhafil Fikri Islami. Beliau menguatkan bolehnya pemilu dan membawakan sejumlah alasan di antaranya adalah bayat Ali yang melibatkan jumhurin nas wa ammatihim yang melibatkan orang-orang umum semua orang secara langsung lantas <clears throat> fa'inkil jika ada yang menyanggah bahasanya pemilihan Ali tidak ada dalam pemilihan Ali kecuali bayat kepada satu person tidak ada di peristiwa tersebut memilih beberapa person <clears throat> sebagaimana pemilu kontemporer maka jawabannya anal iskal yang jadi problem adalah bolehnya eh, keikutsertaan pemilih dalam pemilihan dan bukan dalam berbilangnya calon liri asah untuk menjadi kepala negara. Maka jika ahadinas ya, semua orang <clears throat> diperbolehkan untuk memilih hadas saksal wahid person satu-satunya al murashah yang jadi calon lil imarah untuk jadi kepala negara dia boleh memilihnya ataukah menolaknya Fa'ayu farkin. Lantas apa beda antara kasus ini dengan kasus ayakhtar ra'isa memilih seorang kepala negara dari baina majma'atun nasi dari sekumpulan orang dari beberapa orang maka di kasus yang pertama ketika pemilihnya itu atau calonnya cuma satu, maka pemilu dalam hal ini fungsinya adalah yumayis, membedakan sang calon kepala negara ini apakah dia layak untuk jadi kepala negara am anasamatan anasamata apakah di sana ada yang lebih baik daripada dia sedangkan dalam kasus yang kedua ketika calon lebih dari satu maka pemilih itu yakhtar memilih yang terbaik dari dua calon liri asa untuk jadi kepala negara falaitha farqun mu'athirun maka di sana tidak ada perbedaan yang mempengaruhi ya, perbedaan yang mempengaruhi antara bayat Ali artinya pemilihan banyak orang memilih satu orang dengan manakala yang dipilih adalah beberapa orang. Kenapa? Karena dua-duanya fihi terjadi padanya pemilihan, pembedaan dan takdir dan penghargaan. Maka jika diterima dalam kasus yang pertama itu kasusnya Ali, maka tidak ada tempat menghindar untuk menerima dalam kasus yang kedua. Thalithan, kemudian alasan pendukung yang ketiga dari yang dibawakan oleh penulis, senya mengacu kepada alul halil waqaq aqdi, inama kana limalahum. Itu hanyalah dikarenakan mereka memiliki kekuasaan wa dan memiliki kekuasaan yatbauhum annasu di mana mereka ini diikuti oleh banyak orang wa dan akan terwujud melalui bayat ahlul halil wal aqdi yang mereka adalah orang-orang yang punya pengaruh maqasidul imamah maksud dari tujuan dari adanya kepala negara wahina yakunul amru maka menimbang bahasanya permasalahannya adalah dikaitkan dengan syaukah, kekuasaan wal mana'ah dan kekuasaan falamania yahulu Maka tidaklah mengapa yeah baina takila syaukah atau man eh, falaman ya yahulu maka tidak ada faktor penghalang yang menghalangi yahulu baina menghalangi falaman ya maka tidaklah mengapa yahu tidak ada faktor penghalang yahulu baina yang menghalangi untuk berpindahnya kekuasaan kepada umumnya orang sehingga tidak boleh ada yang menjadi wali atau penguasa kecuali manhaza orang yang mendapatkan suara mayoritas manusia wamantuna dan orang yang di bawahnya tidaklah mendapatkan ya. lata sulubihi lata sulubi asyauka walal mana'ah dan dan orang yang kurang dari itu tidaklah mendapatkan syaukah ke kekuasaan wal mana'ah dan kekuasaan fatazulu syaukah maka hilanglah kekuasaan dengan bayat alul hal wal aqdi karena manusia mengikuti mereka Watantakilu ilal asli dan syaukah itu berpindah kepada hukum asalnya yaitu ammatun nas yaitu umumnya manusia ya, maka di sini di eh, ya, dibahas tentang makna dibalik bayat alul hali wal aqdi kenapa bayat mereka itu menjadi menjadi sebab sahnya kekuasaan seorang pemimpin maka filosofinya dan dasarnya adalah karena mereka itu punya syaukah. Mereka itu mewakili suara banyak orang. Mereka itu mewakili suara banyak orang. Nah itulah yang jadi uh, makna dibalik ahlul halli wal aqdi. Sehingga jika demikian al-asal adalah umum nas Nah, kemudian alasan yang keempat, labuta tidak boleh tidak minta mintahdid ditentukannya siapakah alul halil wa akdi di zaman kita al-hadir yang merupakan zaman modern ini. Dan wabayan penjelasan jalan untuk sampai kepada mereka. Sebelum kita menetapkan wajibnya mengacu pada alul halil wa akdi tanpa yang lain. Wa ma'adan manakala tidak ada jalan yang jelas untuk mengetahui ahlul halil wal aqdi maka ahlul halil wal aqdi akan masuk pada mereka orang-orang yang bukan bagian dari mereka yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan karena disebabkan namanya, nama besarnya atau kekuasaannya Wahina yadakhulu fihim dan manakala masuk di tengah-tengah alul halil wal aqdi orang-orang yang tidak mengumpulkan kriteria dan syarat fala makna maka tidak ada artinya berpegang teguh dengan pendapat mereka dan membuang pendapat yang lain ma'wujud tidak afat diiringi dengan adanya dampak jelek pada alul halil wal aqdi sekarang alat itu jatuh yang juga dijumpai pada umumnya manusia. Fakobla maka sebelum kita larang masyarakat luas untuk minal musyarakah ya, minal musyarakah untuk berperan serta dalam memilih kepala negara li ajli dalam rangka ahlul halil wal aqdi maka laputa tidak boleh tidak alul halul wal aqdi itu harus ada sesuai dengan kriteria syar'i. Ya, maka beliau katakan maka orang yang menolak dengan alasan ya cara Islam adalah pemimpin diakad oleh alul halul wal aqdi ya maka siapkan alul halul wal aqdi. Ya alul halil wal akdunya ada, nah baru kemudian kita larang orang untuk ikut berperan serta dalam pemilihan. Dalam uh, itu ya, maka siapkan alul halil wal akdi sesuai dengan ausab syariah. Baru kemudian larang orang untuk terlibat dalam pemilu. Jika tidak, maka karena kita tidak memiliki tariqah wadihah di zaman modern ini tidak dijumpai tariqah wadihah jalan yang jelas untuk menentukan alil wal aqdi yang sesuai dengan kriteria syar'i sehingga yang dianggap alul halil wal aqdi dalam hal ini DPR atau KMPR masuk pada mereka orang-orang yang tidak karuan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria yang pada tidak memenuhi kriteria syar'i Nah kalau uh, jika mereka-mereka yang dianggap ahlul halilul akdi sekarang ini tidak punya kriteria syar'i, maka tidak ada artinya memegangi pendapat mereka. Ini, karena mereka juga punya hal-hal negatif sebagaimana ada pada yang lain. Kemudian yang kelima, alul halil wal aqdi yang ini merupakan solusi manakala kita katakan tidak boleh ada pemilu kaifayatimu ikhtiaruhum gimana cara milihnya jika ada yang ngasih tawaran biar masyarakat luas rakyat jelata memilih alul haktinya masing-masing maka responnya bagaimanakah kita percaya dalam penerimaan manusia untuk memilih ahlul ikhtiar orang-orang yang punya berhak yang memilih yang mereka ini akan memilih kepala negara dan kita tidak percaya dengan masyarakat dalam pemilihan kepala negara secara langsung. Jika cara untuk memilih alul halil wal akdi adalah coblosan, dari masyarakat luas untuk milih ahlul ikhtiar orang-orang yang nanti akan memilih kepala negara ya berarti kalau kenapa ini diterima namun ketika mereka milih kepala negara secara langsung kok tidak diterima Fala mahida maka ya, wa inkil jika ada yang beralasan yang mengangkat alul halilul akti adalah penguasa lazimah min ad-daur maka jadinya muter. Maka jadinya muter. Ya, karena alul halil wal aqdi itu yang memilih penguasa, penguasa yang itu yang milih alul hakdi wal aqdi. Ya, fahum maka alul halil wal aqdi memilih imam, kemudian imam memilih alul halil wal aqdi gitu, ya jadinya mutar falamahida maka tidak ada uh, jalan untuk menghindar dari pendapat bolehnya mengacu pada di masyarakat luas untuk menentukan ahli ikhtiar alul halilul akdi demikian juga fil ikhtiar al imam dalam memilih kepala negara jika ada orang yang beralasan Ahlul hakti wal akti itu mereka kelihatan di setiap masyarakat dengan sifat dan perbuatan mereka di mana mereka telah dikenal sehingga tidak ada kebutuhan untuk pemilihan dan pemilihan alul hakti wal akti. Maka jawabannya di zaman modern ini alasan di atas hanya sah di sebagian masyarakat. Ketika masyarakatnya masyarakat sederhana, yang ketahuan siapakah tokoh berpengaruh di kampung ini. Ini ya, adapun di era heterogen ini, maka tidak dijumpai semacam itu satu hal yang tidak mudah untuk menentukan ini, ini, menentukan orang yang seperti itu. Sehingga tidak mungkin ayakuna mutaradan kita buat konsisten di semua masyarakat terutama masyarakat modern yang mengandung jutaan manusia di tempat-tempat yang berjauhan. Alasan yang keenam Tidak ada dalil syari yang menunjukkan wajibnya mengacu pada pendapat ahlul halil wal aqdi atau bahasanya bayat itu terbatas pada mereka maka tidak ada artinya menjadikan ahlul halil wal aqdi sebagai jalan satu-satunya dan membatalkan jalan yang lain. Lebih-lebih lagi hadal mafhum pemahaman atau konsep ini, konsep mengacu pada ahlul halil wal aqdi tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa para sahabat. Non konsep ini dijelaskan oleh para ulama setelah para sahabat yang mereka simpulkan dari keadaan di masa sahabat. Yang ketujuh, anal khilafah. Sebasanya perbedaan, kotwa koa sungguh telah terjadi dalam konsep alul halil wal aqdi dan kriteria mereka. Qad adkhala ba'duhum sebagian ulama memasukkan termasuk ahlul halil wal aqdi, ahlu tijarah wal masalih al ammah. Para pedagang-pedagang besar dan orang yang ya, mengendalikan maslahat banyak orang. Sebagian lagi mengatakan termasuk alul halil wal aqdi wujaha wa ru'asa. Wujaha tokoh masyarakat, wa ru'asa dan para pimpinan. Dan dimasukkan di tengah-tengah alul halil wal aqdi orang-orang yang punya kekuasaan wal ghulaba dan kekuasaan. Di tempat kita orang yang punya kekuasaan ini kepala periman. Ya, kepala periman daerah tersebut wa ghairu dzalika dan yang lain Ilman perlu diingat dan diketahui al-tijarah ya, pedagang besar wal masalih ya, al-amma yang ngurusi maslahat banyak orang demikian juga tokoh masyarakat ahlu syaukah orang yang punya kekuasaan di masyarakat laisa bidarurah belum tentu mereka adalah orang yang menonjol dalam ilmu agama. Ya, belum tentu dia adalah orang yang menonjol dalam ilmu dan spesialisasi. Maka jika boleh mengacu kepada pendapat alul halil wal akti yang seperti itu kondisinya, ma'adalika yang seperti itu kondisinya, maka apa alasan untuk melarang mengacu kepada pendapat masyarakat banyak. Kemudian yang kedelapan alul halil wal akdi jika mereka membaiat seorang kepala negara lantas masyarakat luas tidak mengikuti mereka masyarakat malah meninggalkan bayat terhadap kepala negara tersebut maka pada saat itu bayatnya tidak sah maka penerimaan masyarakat dan kepatuhan masyarakat di antara syarat sahnya bayat wa idza sabata jika telah jelas bahasanya penolakan mayoritas masyarakat itu menihilkan keberlangsungan bayat maka jalan yang memberikan jaminan komitmennya masyarakat untuk tidak menihilkan bayat adalah jalan yang syar'i. Itulah yang terwujud dengan pemilu karena ada id yutma'annu karena ada ketenangan melalui cara pemilu bahasanya manusia akan patuh kepada orang yang mendapatkan suara terbanyak. Alasan yang kesembilan, ulama sepakat bahasanya ulama sepakat sahnya status sebagai kepala negara karena dipilih alul hali wal aqdi dan alul halil wal aqdi di antara mereka terdapat perbedaan yang besar dalam ilmu keikhlasan, kualitas agama dan spesialisasi. Wa ma'adzalika meskipun demikian, semua anggota ahli hal wal aqdi itu sama nilai suaranya. Hina yukhot ketika yang diambil adalah pendapat yang paling mayoritas, yang paling dominan. Idalam iltafat maka jika tidaklah diperhatikan perbedaan yang besar di antara anggota ahli ahli wal aqdi dalam kualitas agama dan yang lain maka jika demikian maka selayaknya kita tidak perlu menoleh perbedaan di antara alul halil wal akdi demikian juga perbedaan di antara ahadin person-personnya masyarakat Alasan yang ke-10 bahasanya ikatan bayat adalah ikatan saling ridho dan pilihan atau tidak dipaksa tidaklah masuk padanya pemaksaan dan pemaksaan dan ridho tidaklah sah adalah ridho eh, dikhususkan ridho alul halil wal akdi saja tanpa ridho masyarakat bahkan dipertimbangkan ridho masyarakat Bahkan diambillah ridha alul hali wal aqdi karena mereka adalah pimpinan masyarakat dan masyarakat mengikuti mereka. Wa idza kana jika demikian maka tidaklah mengapa mengacu secara langsung kepada ridha masyarakat karena mereka adalah al asal mereka adalah akar dari ridha anggota alul hali wal aqdi. Kemudian alasan yang ke-11 bahasanya masuknya masyarakat umum dalam pemilu tidaklah menjadikan suara ulama seperti suara orang bodoh. Fasuratul masalah maka gambaran permasalahannya bukalah gambaran antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh yang tidak terbedakan di antara keduanya. Namun bal sayakunu lil alim dauruhu al qiyadi fi ta'thiri ala aswatin nas. Ini pengaruh orang yang pintar di konsep pemilu. Bahasanya ulama orang yang berilmu yang jadi panutan di satu komunitas itu punya daur al-qiyadi, peran memimpin. fitakhir dalam mempengaruhi suara manusia. Karena ulama ini akan ditanya oleh banyak orang yang konsultasi. saat sebaiknya milih siapa? saat sebaiknya milih siapa? Maka berarti pilihan alim itu tidak uh, tidaklah nilainya satu sama dengan orang yang bodoh. Tidak. Nilainya tetap berbeda. Karena dia jadi tempat rujukan. Maka sang alim akan mengatakan pilih saja si A. Ini, pilih saja si A atau pilih saja si B. Maka ketika alim tadi ikut terlibat dalam musyarakatul intikhabat nyoblos eh, maka suara dia itu tidak satu karena dia itu punya gerbong di belakangnya itu gerbong yang bisa ketika dia adalah ulama karismatik alim yang berpengaruh di lingkungannya komunitasnya nah, maka bisa dipastikan komunitasnya yang merupakan murid-muridnya itu akan sejalan dengan pilihan gurunya Nah sehingga li ahli fikri orang yang punya pemikiran, orang yang berilmu, orang yang akalnya bagus, punya peran mengarahkan pendapat masyarakat luas. Khasatan lebih-lebih lagi ketika sistem Islam itu tegak Bitaryib dengan menghilangkan peran media massa dan harta dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Maka yang fa'inal ghalib, maka yang dominan pada masyarakat pada saat itu adalah at-taswid adalah memberikan suara bersama orang yang berilmu, orang yang pemikirannya maju dan orang yang spesialis dalam Eh, bidang-bidang tertentu. Ya, maka nanti akan kentara sekali pengaruh ulama itu manakala manakala kemudian ajaran Islam tersebar di masyarakat tersebut sehingga masyarakatnya tidak bisa dipengaruhi oleh serangan fajar. Ya, kemudian mereka tidaklah kemudian dipengaruhi oleh media massa. Ya, mereka lebih percaya orang yang berilmu daripada media massa yang tidak dianggap ya, terpercaya. Maka nanti akan kelihatan pengaruh dari alim Suma kemudian penentuan al-hakim penguasa atau kepala negara tidaklah terbatas ala ayakuna aslahan nas. Tidaklah dia adalah manusia yang paling saleh pada dirinya. Sehingga kita katakan bahasanya ulama wal mukhtasin dan uh, dan para pakar atau ya, muhtasin dari kata-kata ikhtisas Ya, para pakar mereka adalah aktarun nas, manusia yang paling mampu untuk membedakan hal itu. walaupun serta tidaklah sah, ya, selain ulama disamakan dengan ulama. Bal minal umuril muhimmah. Bahkan di antara poin yang penting bagi seorang kepala negara adalah mendapatkan dukungan masyarakat luas. Mendapatkan ridho manusia dan diterima oleh masyarakat luas sehingga masyarakat luas itu patuh kepadanya mendengar dan taat padanya dan dalam kondisi tersebut terwujudlah tujuan dari al-imamah adanya kepala negara dan keterlibatan masyarakat luas dalam memilih kepala negara di antara hal yang mewujudkan tujuan ini yaitu ye, adalah mendapatkan ridonasi nasi dukungan masyarakat luas. Ya, maka ketika seorang kepala, seorang penguasa itu tidak mendapatkan dukungan masyarakat luas, hanya masyarakatnya ngambek, maka semua program sang penguasa tentu tidak akan berjalan. Maka di antara tujuan penting hal yang penting didapatkan oleh seorang pemimpin agar dia di, ditaati oleh masyarakatnya adalah mendapatkan dukungan masyarakat luas bukan hanya semata-mata kapabel ya, kalau dia kapabel berdasarkan pandangan alul halil wal aqdi namun masyarakat tidak mendukungnya maka maksud kepemimpinan tidak terwujud Kemudian yang kedua belas, pendapat yang mengatakan masyarakat luas tidak mengetahui siapa yang mereka pilih adalah perkataan yang tidak cermat. Karena permasalahan intikobat pemilu bukalah masalah ilmiah yang dakikah yang jelimet. Sehingga orang awam tidak bisa memilih syai'an apapun. Namun masalah pemilu adalah tata alak berkenaan dengan kekuasaan yang terlihat jelas layakfa tidaklah samar artinya jelas bagi masyarakat luas pekerjaannya dan perannya dan tidaklah samar mahtahtaju ilaih apa yang dibutuhkan oleh kekuasaan minasifat kriteria wal muahalat dan kecakapan untuk memimpin maka amatun nas masyarakat luas paham sifat pemberani dermawan agama yang baik dan berilmu pada seseorang bahkan kot yakunu boleh jadi orang yang awam di sebagian keadaan lebih mampu daripada ulama untuk mengetahui siapakah yang layak jadi pemimpin dan siapa yang tidak layak jadi pemimpin. Nadaran menimbang karena sebagian orang awam memiliki kedekatan dengan kekuasaan ini dan pengetahuan mereka untuk terhadap tabiat, kekuasaan karakter, kekuasaan dan apa yang diperlukan untuk jadi penguasa yang baik. Kemudian yang ke-13 Apa yang disebutkan bahasanya orang awam terpengaruh dengan emosi dan mereka mudah terpengaruh bilmal dengan harta, dengan serangan fajar atau al-i'lam, terpengaruh dengan media massa. Maka jika ini yang jadi alasan, maka ini juga waridun, juga dialami oleh alul hali wal aqdi. Mereka juga manusia biasa terpengaruh suap, terpengaruh sokoan, juga mereka bisa ditipu oleh media massa. Maka korban hoax itu belum tentu orang awam. Boleh jadi profesor-profesor, doktor-doktor. Nah, yang kemudian tokoh-tokoh masyarakat bisa jajah jadi korban hoax media massa. Jadi maka alasan orang awam tidak perlu dilibatkan karena mereka mudah terpengaruh dengan harta dan e, terkena hoax media. Ini juga dialami oleh para cendekiawan. Ini, karena sama-sama manusia masih doyan duit. Nah, selama doyan duit, ya, maka mau statusnya tokoh masyarakat alias ahlul halil wal aqdi ataukah kemudian masyarakat luas sama saja sama, selama masih doyan duit yang bikin tidak doyan duit itu takwa agama dan takwa wa in kana wurudu ala alil wal aqdi meskipun terpengaruhnya alul halil wal aqdi karena duit dan media massa akal bikathir jauh lebih sedikit ila akan tetapi sedikitnya keterpengaruhan alul halil wal aqdi ma'a ditambah besarnya pengaruh mereka itu yuwazi itu menyeimbangkan banyaknya hal tersebut pada orang awam ma'a ditambah sedikitnya pengaruh mereka maka draw sudah tertutup ini alu-alu wa aksi karena orang cerdas ini, karena mereka orang cerdas maka terpengaruh hoax media diharapkan lebih sedikit dibandingkan orang awam Ya, ditambah mereka itu pengaruhnya besar. Maka ini diseimbangkan dengan banyaknya keterpengaruhan dengan hoax di masyarakat awam. Namun masyarakat awam ini sedikit pengaruhnya. Ya, sedikit pengaruhnya. Dia ya tidak bisa mempengaruhi banyak orang karena dia orang awam bukan tokoh, dia cuma bisa mempengaruhi dirinya sendiri saja atau paling bakat, paling banter orang-orang dekatnya. Maka suara satu tokoh masyarakat sangat-sangat mempengaruhi hasil karena jumlah karena sedikitnya jumlah mereka. Wahtimal dan dimungkinkannya wurud misli hadil umuri mereka terpengaruh dengan hal-hal ini yang merupakan hal-hal yang rusak meskipun dengan nisbah qalilah persentase yang sedikit yuwazi maka ini seimbang dengan wuruduha alal ami orang awam itu mengalami hal-hal di atas dan itu terus sering namun mereka itu pengaruhnya lemah menimbang bahasanya suara mereka itu masuk dalam bagian dimna bagian dari adadin kabirin man aswat bagian dari suara dalam jumlah yang banyak karena mereka cuma bisa mempengaruhi dirinya sendiri Alasan yang ke-14 Pendapat yang melarang menyamakan antara manusia dalam pemilihan penguasa lam yadula ali dalilun. Tidak didukung oleh dalil spesifik. Falaisa thammata maka tidak ada di sana dalil syar'i yang menunjukkan wajibnya mengunggulkan ahlul halil wal aqdi daripada selain mereka dalam pemilihan. Hatta sehingga kemudian kita katakan bahasa menyamakan di antara keduanya haram karena menyelisih nasyari. Ini masalah pemilihan, bukan masalah hak dan batil. Dalil-dalil tentang uh, eh, mbak, uh, eh, jangan mengikuti banyak orang itu berkenaan dengan al-haq dan al-batil. Wa inna ma'alladhi yustanadu ilaihi dan yang menjadi sandaran untuk tidak disamakan antara masyarakat luas dengan tokoh masyarakat adalah al-i'timad ala al-maslahah syariah Adalah karena menimbang maslahat syar'i. Pertimbangan maslahat syar'i menunjukkan bahasanya orang yang berilmu yang dia pakar lebih mampu mewujudkan masalah syar'i dan dibandingkan seorang person yang tidak terkumpul pada dirinya kriteria ini. Maka menimbang bahasanya masalahnya itu berkenaan dengan maslahat. Maka apa yang melarang untuk tidak ikmal memanfaatkan maslahat ini liwujud untuk dikarenakan keberadaan masalah syar'i yang lain. Tak tam itu ala rujuk yang mengandalkan yang bersandar kepada mengacu kepada kaidah yang lebih besar minanasi dari manusia untuk mengetahui dukungan mereka terhadap seorang penguasa hatta tastaqima lahu al-umur sehingga segala urusan kenegaraan itu berjalan dengan baik. Wayudok dan kita buat lah untuk itu sejumlah dua bait kaidah dan sebab-sebab yang bisa disangka dengan sebab-sebab tersebut terwujudnya orang yang kapabel di hadil wilayah untuk mendapatkan jabatan ini. Ya, jadi maka kenapa tokoh itu uh, lebih diutamakan, suaranya lebih diutamakan? Sebabnya adalah karena maslahat. Karena dialah yang dinilai eh, lebih mampu mewujudkan maslahat syar'i dari kepemimpinan. Maka jika timbangannya maslahat, maka ingat ada maslahat yang besar yang perlu diwujudkan dalam masalah kepemimpinan yaitu adanya dukungan masyarakat luas yang ini bisa didapatkan dan diketahui dengan ya, dengan cara pemilihan maka maslahat ya, maslahat e, suara tokoh itu kita sampingkan karena adanya maslahat syar'i yang lain yaitu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dengan tujuan hatta tastaqimalahu al-umur sehingga jalannya pemerintahan itu berjalan dengan baik. Yang terakhir yang ke-15 untuk pemilihan jika itu pemilihan bukan kepala negara faya fil hakikati maka pada hakikatnya dia tidak keluar dari status ditunjuk oleh penguasa cuma penunjukan penguasa di sini mengacu kepada pendapat banyak orang karena penguasa mengatakan saya akan angkat gubernur yang kalian sukai. Coba kalian pilih. Siapa yang kalian sukai, nah itu yang saya angkat. Berarti hakikatnya tetap penunjukan. Maka sebagaimana kepala negara boleh yu'ayin mengangkat al-umara gubernur atau bupati secara langsung tanpa pertimbangan siapapun boleh juga dia mengangkat mereka setelah minta saran sebagian orang. Demikian juga boleh baginya untuk mengangkat setelah dia mengetahui person yang disukai oleh masyarakat luas fitauliati untuk diangkat sebagai gubernur atau bupati. Ya, maka dalam konsep uh, ya, ya, konsep sistem pemerintahan yang disampaikan oleh para ulama fikih, maka kepala negara diangkat oleh ahlul halil wal akdi yang hakikatnya mereka adalah tokoh masyarakat dan bawahan bahasa kita gubernur bupati itu ditunjuk diangkat oleh sang kepala negara maka di sini disampaikan pemilihan gubernur dan bupati itu sebenarnya ya tidak bertentangan dengan konsep itu. Konsep penunjuan. Karena hakikatnya nanti kan yang ngangkat, yang nunjuk adalah kepala negara. Ya, nanti presiden yang tanda tangan untuk diangkatnya seorang kepala daerah. Cuma di sini dia angkat ya, dengan meminta saran kepada orang dalam hal ini orangnya adalah masyarakat luas. Saya ingin tahu siapa yang kalian suka untuk jadi kepala daerah. Nah, kalau saya tahu nanti dia yang akan saya angkat dan saya akan pilih. Nah, itu 15 alasan yang dibawakan oleh penulis Al-Intikhabat wa Ahkamuha fil Fiqh Islami untuk mengatakan bahasanya yang rojih ingdahu menurut beliau adalah bolehnya pemilu. Yang ini adalah sebagaimana beliau tegaskan di depan adalah Allah jahli yang rojih menurut beliau yang boleh jadi tidaklah rojih menurut yang lain. Kemudian kaidah penting untuk bolehnya pemilu. Pendapat yang kuat bolehnya pemilu modern dan dia adalah di antara sarana mubah untuk sampai kepada kekuasaan ya, yaitu kepala negara wali maduna minal wilayah dan jabatan di bawah kepala negara namun pendapat yang mengatakan bolehnya pemilu layak ini tidak berarti bolehnya beramal dengan pemilu secara mutlak tanpa batasan bahkan tidak boleh tidak harus mempertimbangkan dua hal penting fi ketika mau menjelaskan hukum pemilu ya, dua poin penting tersebut yang pertama tidaklah maslahat pemilu itu dominan daripada negatifnya jika negatifnya lebih dominan daripada maslahatnya maka terlarang dipraktekkan meskipun boleh secara teori Faasbah dan jadilah dia haram. Maka pembahasan eh, 15 alasan tadi itu ya, pembahasan dari sisi teori dan pembahasan dari sisi asal asal hukum asalnya hukum asalnya dan hukum asal itu bisa berubah menimbang faktor-faktor yang ada. Wa kaunuha dan pemilu itu hukum asalnya mubah bukan berarti membolehkan beramal dengan pemilu manakala mafsadahnya lebih dominan. Karena jika masalah dan mafsadah itu berdesaan, maka tidak boleh tidak antakun andaknya maslahat itu harus lebih dominan dari mafsadahnya supaya dia tetap menjadi mubah. Yang kedua, pemilu itu dibolehkan antakuna manakala pemilu adalah afdalut metode yang paling terbaik untuk mewujudkan maslahat syar'i. Fa in wujida maka jika dijumpai metode yang lebih baik darinya maka tidak boleh berpaling dari metode yang lebih baik takbid dan menerapkan al intikobat pemilu kecuali karena satu maslahat yang muktabarah kecuali karena maslahat yang dipertimbangkan karena tindakan seorang kepala negara dalam aturan syariat itu harus bergantung dengan maslahat maka dia tidak boleh melakukan tindakan untuk kepentingan kaum muslimin kecuali al-ahadu yang paling menguntungkan. Fa'inkana sammata maka jika ada di sana mau aslah sesuatu yang lebih maslahat dan lebih menguntungkan kaum muslimin daripada pemilu maka tidaklah boleh berpaling kepadanya. Yeah kecuali karena adanya maslahat yang muktabara yang yang dipertimbangkan. Wa alai berdasarkan hal tersebut maka wajib atas negara-negara Islam untuk mencari metode yang terbaik alat itu wasilu yang mengantarkan kita kepada al-akifa menemukan orang yang kapabel untuk diberi kekuasaan ditambah mendapatkan dukungan masyarakat Wayasulu dan terwujud dengan kekuasaan tersebut musawarah tegaknya agama dan keadilan. Dan tidaklah metode tersebut diterapkan illa ba'da kecuali antakuna masalih maslahat dari metode tersebut lebih besar daripada mafsadahnya. Watadid dan penentuan metode ini berbeda tergantung zaman, tempat dan kebutuhan. Maka yang boleh dalam satu keadaan tidak berarti dia boleh dalam setiap keadaan. Fakotakun maka boleh jadi pemilu itu satu hal yang vital, tidak ada lamana sominha, ya. tidak ada kemudian tidak bisa menghindar darinya dalam sebagian keadaan, semisal kondisi perbedaan, perselisihan dan kekacauan. Wala yumkin yang tidak mungkin kekacauan ini dihilangkan kecuali dengan al-ihtikam meminta keputusan pada kotak-kotak suara supaya semua pihak ridho dengan apa yang dipilih oleh masyarakat luas dan boleh jadi pemilu itu <clears throat> boleh jadi ada kebutuhan mendesak yang hampir darurat untuk sebagian pemilu Semacam keadaan sebagian negeri yang penduduknya biasa melakukan pemilu <clears throat> ya telah terbiasa dengan pemilu dan keterlibatan masyarakat luas artinya jika masyarakatnya dilarang untuk terlibat memilih dan dilarang untuk terlibat dalam pengangkatan <clears throat> hukam penguasa tanpa menggunakan metode mereka yaitu pemilu menyebabkan akan marahnya masyarakat luas <clears throat> dan jengkelnya masyarakat luas dengan penguasanya dan mereka merasa didolimi mereka merasa ini adalah istibdat otoriter iya. yang ketika masyarakat menganggap <clears throat> kita tidak lagi dilibatkan ikut pemilu berarti ini sistem otoriter, kita didolimi, mamami mayakoh an maka ini akan menyebabkan sistem pemerintahan fi harojin dalam kesulitan. Ketika publik merasa, ketika pemilu dihilangkan, mereka didolimi. Ini berubah jadi otoriter, ini kemunduran dan seterusnya. Maka dalam kondisi ini menurut penulis ini kebutuhan mendesak untuk tetap dipertahankannya pemilu. Meskipun tidak sampai darurat. Kemudian dan kok terkadang terjadi pemilu di bawah naungan masyarakat yang didominasi fanatisme kabilah atau fanatisme partai atau wilayah Mimayak yakni yang ini bermakna bahasanya pemilu itu akan terjadi pada pemilu konflik lihadil mabadi karena prinsip-prinsip ini tanpa mempertimbangkan manhaj syar'i atau pemilu itu ada di satu masyarakat yang dominan padanya ahlul bidah yang dominan padanya ahlul bid'ah dan alul ahlwa mimma yujizam yang bisa ditegaskan bisa dipastikan kalau dengan pemilu maka ini akan mengantarkan alul bid'ah kepada kekuasaan maka akan terjadi karena hal tersebab tersebab tersebut dororun bahaya wa hadil bid'ah dan tersebarnya bid'ah ini. Fala syakka maka tidaklah diragukan dilarangnya terlarangnya al-intikhabat pemilu dalam kasus semacam ini ingkanat bihadil masabah jika demikian keadaannya. Jadi jika dipaksakan pemilu maka yang terjadi adalah al-bid'ah yang berkuasa sebagaimana kasus di Irak. Penduduk Irak 60% Syiah sejak zaman Saddam Hussein. Ya, lebih dari 50% adalah Syiah. Maka ketika Saddam kemudian diturunkan dan diganti dengan pemilu ya, dan ditambah lagi ketika itu ada sebagian yang tetap kekeh tidak boleh nyoblos dalam keadaan komposisi masyarakat itu syiahnya 50 persen. Sebagian sunni tetap berfatwa tidak boleh nyoblos. Akhirnya maka sebagaimana keadaannya sekarang Irak adalah negara Syiah yang berkuasa yang memegang kekuasaan adalah Syiah. Ini sebabnya yang pertama pemilu, Dulu ketika zaman Saddam, Saddam Hussein, ya, si anda diberi kekuasaan apa-apa. Ya meskipun Saddam Hussein sendiri sekuler. Ya, Saddam Hussein sendiri sekuler, sosialis sekuler. Ya, namun dia tidak suka Syiah. Tidak suka Syiah. Sehingga Syiah tidak punya kekuasaan di masa Saddam. Maka Kenapa kemudian sekarang kemudian Irak jadi negara Syiah? Ya karena pemilu. Ya, sebagaimana tadi disampaikan di paragraf yang terakhir. Ya, demikian juga. Hmm. Ya karena ketika itu masih beredar kuat fatwa yang meskipun demikian keadaannya tetap mengharamkan nyoblos. Dan semisal kemudian sejumlah negeri-negeri di di Arab itu kalau uh, eh, kemudian sistem kerajaannya itu ditinggalkan kembali ke pemilu bahaya. Bahayanya bahaya semakin nanti berkuasanya alil bid'ah. Contohnya Kuwait. Di Kuwait ahlu sunnah itu tidak bisa eh, apa, menyerang Syiah di depan publik. Di publik itu tidak boleh ngomong jeleknya Syiah. Di Kuwait, tidak bisa. Bukan tidak boleh, tidak bisa. Karena Syiah kuat di Kuwait. Ya, di ranah publik, alusunah tidak tidak bisa uh, uh, mencela Syiah secara vulgar. Cara A secara vulgar. Tidak bisa. Bukan tidak tidak bisa. Kondisinya nggak bisa. Kuatnya hegemoni Syiah di Kuwait. Kalau Kuwait ini meninggalkan sistem keamirannya, oh bahaya. Ini bahaya. <clears throat> Maka dia bisa jadi negara Syiah berikutnya. Nah, maka uh, ada kondisi tertentu di mana ya, kita katakan ya, mbak, jangan ada ya, lebih baik jangan ada dan harus jangan ada pemilu. Jika ini jalannya alir bid'ah untuk berkuasa. Sehingga kesimpulannya wabil jumlah <clears throat> kesimpulannya yumkin maka tidaklah mungkin <clears throat> meletakkan satu kaidah konsisten fi tentang sikon yang layak cocok baginya pemilu. Itu tidak ada kaidah bakunya. Kapankah sikon yang layak di sana ada pemilu? Itu tidak bisa dibuat kaidah konsisten. Dan kapankah zaraf sikon yang tidak cocok pemilu di dalamnya. Lianna maradda hada. Karena yang menjadi acuan dalam masalah ini adalah mempertimbangkan masalah dan mafasid. Ini ada satu perkara yang berbeda dengan perbedaan yang besar dan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Inama hanyalah Allah diyumkin yang mungkin kita jelaskan di sini adalah hukum asalnya. Yaitu pemilu menurut penulis hukum asalnya adalah metode yang mubah dan wajib ayaris ya antusias ketika pemilu itu diterapkan antusias untuk mendatangkan masalah dan mencegah mafasid sehingga masalah itu lebih dominan dalam pemilu ini cuma yang maksimal yang bisa dijelaskan hukum asalnya. Adapun hukum real untuk setiap negeri tidak bisa. Wahina dan pada saat itu Yalza maka menjadi kewajiban sistem Islam atau negeri Islam ketika mau menerapkan pemilu hendaklah dia letakkan andimah sejumlah aturan main dan kaedah-kaedah yang melindungi pemilu dari banyaknya sisi negatifnya. Maka tidaklah boleh pemilu yang ada di negeri Islam itu copy paste, nuskhah mukarrarah, naskah berulang. Nah, bahasa kita mungkin copy paste pemilu yang ada di negeri barat. Harus beda. Ini harus dibuat sejumlah aturan-aturan yang itu uh, berdasarkan aturan-aturan uh, yang melindungi pemilu dari dampak negatifnya yang banyak. Ya maka ya, pembahasan pendapat beliau pemilu itu boleh, itu beliau kasih penegasan. Ini kita bicara hukum asal yang nanti bisa berbeda-beda tergantung perbedaan tempatnya. Tergantung tempatnya. Tadi beliau sampaikan ada di satu negeri pemilu itu satu hal yang darurat karena ada konflik sosial yang dua belah pihak terjadi benturan dengan konflik sosial. Mereka akan ridho kalau ada referendum maka referendum atau sejenis pemilu ini itu menjadi satu hal yang vital supaya tidak semakin kacau ya, kondisinya. Kemudian ada yang tadi dikatakan kebutuhan mendesak. Hajah mulihah. Ketika di satu masyarakat sudah biasa dengan pemilu kok tiba-tiba ya pemilunya ditutup berubah dengan sistem monarki, wah maka apa respon masyarakat? Oh ini otoriter, oh ini kemunduran, oh ini ah. Nanti yang terjadi pemerintahan tidak akan berjalan karena semua masyarakatnya ngambek. Maka itu maka adanya pemilu kebutuhan mendesak. di tempat yang lain pemilu itu hukumnya haram. Dia contohkan ketika itu jadi jalannya ahli bid'ah karena negeri tersebut eh, ahli bid'ah itu demikian menguasai ya, didominasi hegemoni alil bid'ah itu kuat. Yang jika kemudian pemilu itu dibuka lebar-lebar, nanti yang masuk mereka semua. Tapi kalau pakai monarki, mereka bisa dihalangi. Ya, pakai sistem yang lain monarki mereka bisa dihalangi dan itu yang lebih maslahat untuk ahlu sunnah. Yang lebih maslahat untuk ahlu sunnah. Nah. nah, maka beliau katakan bahasanya pendapat beliau ini membahas tentang hukum asal. Kemudian beliau katakan ada dua poin penting berkenaan dengan hukum asal ini. Yang pertama, pemilu itu diadakan makala, manakala maslahatnya lebih dominan daripada mafsadahnya. <clears throat> Dan berdasarkan boleh jadi berdasarkan eh, pengalaman pemilu di tempat kita ya, pemilihan langsung itu di semua lini itu maslahatnya atau kemudian mafsadahannya itu lebih besar daripada maslahatnya. Biaya pemilu yang demikian banyaknya. Ya, biaya pemilu yang demikian banyaknya uh, sehingga sebagaimana saran sebagian pihak cocoknya Indonesia kembali kepada sistem dulu, pemilihan tidak langsung, sehingga kos politik itu tidak demikian terlalu membebani, terlalu banyak. Karena yang disuap itu person nah, ini, kalau pemilihan kemudian eh, perwakilan ya, bupati yang milih anggota dewan, nah, paling-paling suapnya ya cuma pada mereka yang kosnya tidak semahal kos politik pemilihan langsung. Maka antara manakah yang masalah dan tidak pemilihan langsung ataukah dengan perwakilan manakah yang terbaik? Maka berdasarkan poin pertama menimbang maslahat dan mafsadah. Maka pilihan dan pertimbangan seorang muslim mana yang lebih besar maslahatnya. Kemudian yang kedua Bahasanya pemilu itu mubah selama pemilu itulah metode terbaik saat ini. Ya, artinya jika kemudian bisa dijumpai ada metode yang lain yang lebih baik, maka diambil yang lain yang lebih baik tersebut. Itu di poin yang kedua dan itu yang jadi catatan dua catatan penting yang beliau sampaikan Kemudian eh, selanjutnya kita masuk pasal yang kedua tentang hukum muta'alika berkenaan dengan al muntahib Orang pemilih. Maka dibahas di sini nanti hukum musyarakah fil intikhobat, hukum nyoblos. Kalau kemarin kita bahas hukum pemilunya, kegiatan pemilunya. Maka yang ini nanti akan dibahas tentang musyarakah fil intikhobat, hukum nyoblos. Kemudian keterlibatan almarah perempuan dalam pemilu. Keterlibatan non-muslim dalam pemilu. Keterlibatan ahlul bidah wal ahwa dalam pemilu. Keterlibatan nakisil ahliyah. Orang yang tidak sempurna kelayaannya dalam pemilu. Orang idiot ikut nyoblos, ah. orang gila ikut nyoblos. Ah. Kemudian nanti di pembahasan yang keenam surut muntakhib syarat ya, pemilih. Namun di halaman 84 disampaikan bahasanya di paragraf yang kedua Maka ada e, untuk membahas hal-hal di atas, maka perlu pembahasan dua pembahasan penting. Pemilu dibagi menjadi dua macam. al musarokah fil intikobat asyariyah ya keikutsertaan dalam pemilu yang itu pemilunya itu pemilu syar'i, pemilu yang memperhatikan aturan-aturan syariat. Pemilunya pemuli yang bukan sekuler liberal. Dan kemudian yang kedua adalah uh, eh, hukum nyoblos dalam intikobat ghair syariah Pemilunya itu tidak syar'i, pemilu liberal, pemilu sekuler. Pemilu yang sekuler di sini artinya di, dia misalnya diperbolehkan calon yang dipilih adalah non muslim. Non muslim boleh maju jadi mencalonkan diri sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai presiden, ini masuk dalam intikobat ghair syariah. Atau kemudian definisinya beliau sampaikan, yang saya maksudkan dengan pemilu yang syar'i adalah pemilu yang takunu yang ada sesuai dengan kaedah dan dua bit syariah. Itulah pemilu yang terjadi di dalam negeri Islam yang diterapkan di dalamnya hukum-hukum syariat. Eh, dengan bentuk pemilihan semacam pemilihan kepala negara ataukah parlemen di bawah naungan negara yang tahkum bima angzalallah di mana aturan Allah itu diterapkan di sana artinya bukan negara sekuler intikhabat syariah adalah pemilu yang liwilayat untuk kekuasaan alatila takunu yang tidak mencocoki hukum syariat semacam pemilu yang terjadi di negeri non muslim Demikian juga pemilu lil wilayat untuk kekuasaan yang latakum bisyar'i tidak menerapkan syariat dalam di negeri kaum muslimin sebagaimana riasah al amma sebagaimana kepala negara dan anggota parlemen di banyak negeri-negeri kaum muslimin hari ini. Nanti berarti pemilu di Indonesia masuknya di yang kedua. Nah, tentang musyarakah fil intikobat ghair syariah yang akan kita baca lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu ilaha illa wa atubu Kajian di MPD dan Al Asri insyaallah ada sebagaimana biasa.